Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan memulai pembacaan buku yang depan kita ini Al-Fusul fi Siroti Rasul. Pasal-pasal atau bab-bab tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Ibnu Kathir Buku ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini ulama yang tidak asing bagi kita. Al-Imam Ibn Kathir. Beliau menisbahkan kepada Syafi'iyah. Walaupun sering kita menyebutkan bahkan mereka para ulama sendiri ya ini tidak kemudian kebenaran itu harus pada madhab ini dan itu. <clears throat> kebenaran itu ada pada dalil Al-Quran, demikian juga sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ini beliau punya buku yang terkenal, Tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya juga buku ini membahas tentang masalah sirah perjalanan Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk buku yang ringkas. Dan disebutkan dalam pembukaan Ibnu Katsir, ini pembukaan sirah ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir <clears throat> mengetahui tentang masalah siroh ini suatu yang penting juga. Baik orang yang sudah belajar lama, demikian juga orang yang baru belajar. Yang di situ bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan oleh para ulama, manfaat mempelajari sirah perjalanan Nabi SAW, mereka mengatakan ada dua. Ya, mungkin bisa ditulis manfaat mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW Bahkan mungkin sirah orang-orang yang soleh sebelumnya. Bahkan para nabi. Yang pertama disebutkan adalah untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Sehingga kita melangkah pun sama seperti mereka. Jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT kenikmatan. Dari para nabi, demikian juga orang-orang yang sidik, orang yang jujur, demikian juga orang-orang yang mati syahid, demikian juga orang-orang soleh. Jadi manfaat yang pertama adalah mengambil ibrah, pelajaran sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 111. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah perjalanan Nabi Yusuf, kesabaran beliau menghadapi saudara-saudaranya, berdakwah kepada tauhid, Demikian juga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau. Disebutkan di situ di akhir di surat Yusuf, akhir surat ayat yang ke-111. Lafadz kana fi qasasihim ibratun lil ulil albab. Maka hadis yuftaro. Dan sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu para nabi, para rasul, orang-orang soleh bahkan ibroh sebagai pelajaran li ulil albab untuk orang yang punya akal. Maka nah hadis yuftara bukanlah itu hadis pembicaraan yang dusta, tidak. Allah swt sendiri menyebutkan kisahnya. Bagaimana kalau kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an panjang lebar perkataan Fir'aun berulang, berulang kali Allah ulang ulang dalam Al-Quran. Ini uktulu abnahum wastahyu nisahum. Bunuhlah anak-anak laki mereka. Orang-orang Bani Israel itu bunuh saja anak laki-lakinya supaya tidak ada nanti orang yang menandingi dia. Semuanya perempuan semua. Ya. Yani wastahyu nisahum yang perempuan-perempuan yang lahir, yakni anak-anak perempuan itu yang lahir dihidupkan. Berkendak seperti itu. Tapi bagaimana Allah SWT berkehendak orang yang dia takuti itu hidup di rumah dia. Nabi Musa. Bagaimana kemudian waktu itu ibunya dia disuruh oleh Allah SWT wa ila umi Musa an ardi'i untuk kemudian uh, disusui anaknya itu. Faidah khifti alaihi faalkihi fil yami. Kalau kemudian kamu takut ketahuan pasukannya Fir'aun lemparkan di sungai dan dilemparkan Kemudian bagaimana Allah timbulkan pada hati istrinya Fir'aun, Asia, seorang mukminah, dan seorang yang beriman waktu itu mencintai, mencintai apa? Musa tersebut sampai kemudian hidup di rumahnya Fir'aun. Bayangkan, jadi dia membunuh semuanya yang di luar luar ternyata yang dia takutkan hidup bersama dengan dia. Dan itulah nanti yang akan menghancurkan dia. Yang kemudian menghabisi Fir'aun tersebut melalui perjalanan ya demikian dan demikian akhirnya kemudian ya Nabi Musa membunuh tidak sengaja dari ini suku satu suku dengan Firaun itu kemudian dia lari karena takut sampai kemudian e, kembali lagi menghadapi Firaun dan bala tentara demikian juga kisah-kisahnya para nabi bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, ya ini pernah kita sebutkan dia punya saudara yang banyak Banyaknya saudara itu, kalau tidak soleh tidak ada manfaatnya. Walaupun saudaranya banyak, ternyata berkeinginan untuk membunuh dia malahan, membuat dia itu celaka dan sebagainya dan sebagainya. Banyaknya saudara dia, tapi dengan tidak adanya kesolehan itu tidak ada manfaatnya. Ini ibroh bukan karena banyak tidak. Bagaimana kita perhatikan Nabi Musa? Saudaranya bersama dengan beliau siapa? Harun satu saja. Ya, Wajali wasiratan min amri Harun akhi. Usdud bi asri wa asrihu fi amri. Kain nusabihah kasira wa naskura kasira nafakun tabina basira. Ya, dijadikan kepadaku pembantu. Harun satu saja. Untuk menguatkan hatiku agar kami bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Demikian juga bersyukur kepada Engkau. Ya, cuma satu saja. Bagaimana menghadapi ya, ini Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, tadi Yusuf demikian banyaknya saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ternyata tidak bermanfaat. <clears throat> Ini semua adalah pelajaran-pelajaran dari dari para nabi yang semua itu adalah menjadi pelajaran bagi kita semua juga. Itu yang pertama. ini manfaat mempelajari kisah perjalanan, sirah perjalanan dari orang-orang soleh sebelumnya, para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkan iman. Untuk menguatkan iman. Nabi SAW saja disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil pelajaran dari mereka, untuk menguatkan iman iman yani iman beliau. Ini menguatkan iman, sebagaimana sebenarnya dalam surat Hud ayat 120. Sebutkan di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Hud ayat 120. Wa kullan naqusu alaika min amba'i rusuli ma nusabitu bihi fuadak. Wa kullan naqusu dan semuanya kami kisahkan alaika kepada engkau wahai Muhammad min amba'ir rusul dari setiap kabar-kabar para rasul. Surat Hud itu berbicara tentang keadaan para rasul diulang-ulang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asalaku alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah aku meminta pada kalian upah. Tidaklah upahku kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ucapan yang lebih jelas lagi Nabi Nuh, "Ma asalaku alaihi malan." Tidaklah aku minta kepada kalian uang. In ajriya illa Allah tidaklah belasan untukku kecuali dari si Allah Subhanahu Ini pelajaran mereka para rasul. Disebutkan dalam surat Hud itu kisahnya para nabi. Kemudian di akhir akhirnya Allah menyebutkan wa qulan nafusu alaika min amba'i rusuli manu nusabitu bihi fu'adat yang bisa menguatkan nusabit sabat bihi fu'adat menguatkan dengannya hatimu wahai Muhammad menguatkan hati para rasul para rasul saja <clears throat> Uh, ini butuh untuk kemudian dikuatkan imannya dan imannya para rasul itu naik terus. Tapi demikian Allah menyebutkan Allah mengisahkan kisah semua ini adalah untuk menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW. <clears throat> ini demikian, ini manfaat uh, mengenal dari sirah para rasul. Di samping juga mengenal Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan itu termasuk al usul asalis, yani yakni pokok yang ketiga dari usul salasa. Ya kan? Ini ma'rifatu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal nabi, mengenal agama Islam bil adilah dengan dalil-dalilnya, kemudian wa ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW. Tiga perkara itu nanti akan ditanya di alam kubur. Ini marrobuk, wa wamanabiyuk. Siapa robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ditanya. Nah, di sini kita akan mempelajari sirah. Sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini asa yang semoga kita bisa menjawab nanti ketika di alam kubur ditanya tentang permasalahan itu. Siapa Robmu? Kemudian siapa nabimu? Demikian juga apa agamamu. Dan buku ini ditulis oleh Al Imam Ibnu Katsir. Beliau lahir tahun 701. Hijriah meninggal tahun 774. Ini umurnya beliau sekitar 73 tahun. Dan beliau salah satu dari muridnya Syaikhul Islam Ibnu Ya, kalau kita baca di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Mukasir itu, beliau mengatakan kalau Syekhuna Ibnu Taimiyah. Berkata Syekh kami Ibnu Disebutkan di sini oleh Ibnu Walaupun orang-orang ini secara umum di Indonesia tidak walau alam banyak tidak suka kepada Syaikhul Islam Ibnu khususnya tentang permasalahan ziarah kubur demikian juga ya ini mengirimkan doa dan sebagainya <clears throat> disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir di mukadimah di pembukaan beliau mengatakan setelah menyebutkan alhamdulillah wassalam ala ibadihi ila akhiri amma ba'du kemudian setelah itu fa innahu la yajmalu fi ulil ilm ihmal ma'rifata ayyamin nabawiyah tidak bagus bagi orang yang ingin pelajari ilmu atau orang yang punya ilmu ihmal untuk menyanyiakan mengenal hari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam watawarih al Islamiyah dan tarikh Islam mungkin kita kosong itu tentang masalah tarikh Islam siapa saja yang memerintah kaum muslimin daulah daulah apa Abbasiyah kemudian eh, Umayyah kemudian nanti yang terakhir eh, Utsmaniyah sampai kemudian roboh dan diganti di situ dengan Turki. Demikian juga siapa di situ ini ulama-ulama, demikian juga pahlawan-pahlawan Islam kadang kosong malahan. Nah, anak-anak kecil kita kadang malah yang tahu ya itulah. Dari para sahabat perjalanan hidup mereka kadang kosong. Keberanian mereka para sahabat, demikian juga suhud mereka, kadang kosong kita tentang masalah itu. Waya mustamilatun ala ulumi jamah itu mengandung ilmu-ilmu yang banyak, wa fawaid muhimah, faedah-faedah yang penting untuk kemudian mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka, kesabaran dan sebagainya. Demikian juga menguatkan iman. <clears throat> kemudian beliau mengatakan Wahya mustamilatun ala dikri nasab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menyebutkan nasabnya. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilahnya itu siapa, bapaknya dan sebagainya. Wasiratihi dan perjalanan beliau sebelum beliau itu sebagai seorang rasul, kemudian juga orang tuanya, bapaknya, masa kecilnya, hidupnya, di mana tinggalnya, siapa yang mengasuhnya, kemudian ditinggal oleh bapaknya kapan, oleh ibunya, kemudian bagaimana bagaimana sebelum beliau diutus, yakni awan-awan waktu itu kalau beliau melakukan perjalanan di atas beliau, pohon-pohon juga menaungi beliau. Jadi sudah ada di situ ciri-ciri beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang sebagai seorang nabi. Allah melindungi beliau bagaimana beliau tidak pernah menyembah, tidak pernah bersujud kepada patung sedikit pun. Demikian juga tidak pernah terjatuh kepada persinaan. Demikian juga bapak ibunya orang-orang yang tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya. Walaupun Nabi juga menyebutkan bahwa kedua orang tuanya adalah masuk dalam neraka. Ini semua adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian wa alamihi A'lam di sini maksudnya adalah dala dalailiha. Ya, ini tanda-tanda kenabian beliau. Wa dzikru ayyamil Islam. Beliau juga nanti menyebutkan sedikit tentang hari-hari Islam pada setelah Nabi meninggal. Ya, ila yaumina hada sampai hari kami ini, ya, ini hari beliau tahun 700. Tapi dalam buku ini tidak disebutkan. Cuma disebutkan setelah Nabi SAW meninggal sedikit saja. Adapun yang panjang lebar itu beliau punya buku namanya Al Bidayah wa Nihayah. Buku yang terkenal bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al Bidayah wa Nihayah. Al Bidayah itu awal sejak Nabi Adam bahkan sebelumnya. Wa Nihayah sampai akhir, maksudnya akhir sampai kehidupan beliau. Sampai zamannya Ibnu Katsir. Kejadian-kejadian besar bagaimana waktu itu tentara Tartar ya orang Mongol, orang Cina itu sampai menghabisi orang Baghdad. Ya, orang orang bergelimang mati itu di jalan-jalan sampai sungai itu merah dengan darah. <clears throat> sampai buku-buku di lain pihak juga buku-buku kaum muslimin dibongkar, diletakkan di sungai sampai hitam dengan tinta. Demikian disebutkan. Sebutkan oleh Ibnu Katsir itu. Dalam buku beliau yang lain, Al-Bidayah wa Nihayah. Adapun di sini beliau mengkhususkan masalah perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mimma yamusu hajah dawil arbab ilaih yang sangat menjadi kebutuhan orang yang mempunyai akal kepadanya. Ala sabili ikhtisar insyaallah taala. Dengan jalan yang ringkas insyaallah. Kemudian beliau <clears throat> di sini disebutkan al juz'u al awal, juz yang pertama siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuhu. Juz yang pertama adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan-peperangan beliau. Beliau sebutkan di sini perjalanan hidup paslon, sebagaimana judulnya usul ini pasal-pasal atau mungkin lebih mudahnya bab-bab. Pasal yang pertama beliau buat di sini dikru nasabihi, menyebutkan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu <clears throat> sayyidu waladi Adam. Pembesarnya, tuannya, anaknya Nabi Adam AS Paling mulia sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim, beliau kunyahnya Al Qasim. Nabi mengatakan kita hendaknya taat juga. <clears throat> Tasamu bi ismi wala takannu bi kunyati. Kalian memberi nama dengan namaku boleh. Muhammad, lain beri nama Muhammad atau yang lainnya. Atau kalau memberi nama saudaranya namanya mengganti dengan nama yang bagus, ganti Muhammad boleh. Wala takanu bi kunyati, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, Osin. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan ini memberi nama anak kita atau memberi kunyah diri kita Abdul Qasim. Walaupun di situ ada para ulama seperti Imam Makobroni tabrani Abdul Qasim juga penulis Mu'jam itu, Mu'jam Kabir, Wasit, Sugro. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh kalau mengumpulkan nama dan kunyah. Tapi lebih amannya kita meninggalkan mengatakan yakni Abdul Qasim. Dan Nabi mempunyai nama eh, anak yakni Al Qasim sebagai menyebutkan kemudian meninggal. Muhammad nama beliau Muhammad juga namanya Ahmad juga. Sebutkan dalam Al-Qur'an kan? Mimba dismuhu Ahmad. Wa Isa bin Maryam ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayna Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mimba dismuhu Ahmad dengan rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Orang-orang Nasrani tahu, ya, tapi ketika ketika tahu bahwa itu bukan dari sukunya, orang-orang Nasrani di Madinah waktu itu berbangga-bangga. Demikian juga orang-orang Yahudi waktu itu berbangga-bangga bahwa nanti akan datang Nabi, kami yang menjadi pengikutnya. Kalian itu orang-orang Madinah itu apa? Orang-orang syirik dan sebagainya. Padahal mereka syirik juga. Ya, ketika kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan ternyata bukan dari kelompoknya, akhirnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Mereka sudah tahu, Ya ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum. Mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya. Kita anak kita ini umurnya ini tahu, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Seperti mengetahui anaknya, jelas mengetahui, tapi ketika bukan dari kelompoknya meninggalkan. Di Nabi Muhammad namanya juga Ahmad, juga namanya tadi Muhammad. Juga <clears throat> wal mahi. Apa itu alladhi yumhi bil kufur? Yang menghapuskan kekafiran. Wal Hashir Termasuk nama-nama semua dalam hadis ini. Alladhi yuhsyaru nas. Jadi manusia waktu itu berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan syafaat nanti. Wal akib alladhi laisa badau nabi. Akib itu yakni yang tidak ada nabi setelahnya. Wa nabiyur rahmah Nabi Rohmah. Demikian disebutkan. Jadi Nabi Muhammad Abul Qasim. Siapa bapaknya? Ibnu Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Ya. Siapa saudaranya? Saudaranya, saudaranya Abdullah ini. Ini Abdullah itu bapaknya Nabi SAW. Itu Haris. Saudaranya nama Haris wa Zubair wa Hamzah. Yang terkenal siapa Hamzah? Hamzah termasuk paman Nabi. Saudaranya Abdullah. Wal Abbas juga Abdullah bin Abbas berarti Abbas itu pamannya Nabi. Yukana Abul Fadl. Kunyahnya Abul Fadl. Abbas anaknya paling besar disebutkan Fadl ini. Oleh karena itu kunyahnya Abul Fadl. Abdullah juga anaknya Abbas. Jadi pamannya Nabi yang terkenal siapa? Hamzah dan Abbas ini tadi. Muslim. Kemudian Abu Talib. Abu Talib kafir. Ya kafir. Walaupun dia menolong Nabi SAW. Tapi kemudian mati dalam keadaan kafir. Wa ismuhu Abdul Manaf. Ya, ibu eh, ini namanya dia Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Kemudian juga saudaranya Abdullah siapa? Abu Lahab. Turun ayat. Bahkan disebutkan dia penghuni neraka. Namanya Abdul Uzza. Ini. Jadi ini saudara-saudaranya Abdullah, Hamzah, Abbas. Demikian juga tadi Abu Thalib. demikian juga Abu Lahab. <clears throat> Haulai kulhum Aulat Abdul Muthalib. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Ya, jadi kakeknya Abdul Muthalib. Namanya siapa? Saibatul Hamdi. Namanya kakeknya Nabi, namanya asli itu adalah Saibatul Hamdi. Kemudian dijuluki dengan Abdul Muthalib ini julukan saja. Tidak punya saudara, disebutkan di sini tidak punya saudara Abdul Muthalib. Ibnu Hashim. Nah, bapaknya adalah Hashim. Jadi Muhammad bin Abdul Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, Hashim. Bahwa akul Muthalib saudaranya Muthalib Hashim. Hashim ini punya saudara laki-laki namanya Muthalib. Ini. Insyaallah sampai di sini. Subhanallah wa juga, asyhadu an la ilaha